Alhamdulillah, hari ini adalah hari Selasa tanggal 3 Ramadan 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2014. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Tazkiyatun nufus adalah bentuk jamak dari tazkiyatun nafas. Mudah-mudahan kajian ini benar-benar menjadikan jiwa kita bersih sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Wa nafsin wa ma فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب man دساها Mudah-mudahan hati kita termasuk hati yang bersih Kita termasuk orang yang selalu mengadakan Tazkiyatun nufus Sehingga kita menjadi orang yang sukses Di dunia wal akhirah Allahumma amin Insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini sudah mulai masuk tentang hati. Pertama-tama kita akan bahas tentang anwa'ul qalbi wa aqsamuh. Macam-macam hati dan pembagian-pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah ibaratnya raja Hatimu adalah rajamu Hati ibarat raja yang mempunyai prajurit-prajurit Yang mana semua prajurit itu apa kata Tuan Raja Prajuritnya mengikuti titah atau perintah dari Tuan Raja Tunduk, patuh, kepada tuan raja. Sehingga prajurit itu juga tergantung tuan rajanya. Kalau rajanya lurus, prajuritnya lurus. Kalau rajanya tengkok, prajuritnya juga tengkok. Ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi kaifastaqamaz zil wal 'udu a'waj Bagaimana mungkin bayang-bayang itu akan lurus sedangkan bendanya bengkok. Bayang-bayang ikuti benda, bendanya lurus, bayang-bayangnya lurus, bendanya bengkok, jangan bermimpi bayang-bayangnya lurus. Demikian pula prajurit apa kata tuan raja. Karena itu di dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa wahiyal qalbu Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, seluruh tubuh baik. Kalau dia rusak, seluruh tubuh rusak. Ketahuilah dia itu adalah kolbu hati. Yang dimaksud hati di sini bukan organ tubuh ya. Karena kalau hati organ tubuh itu namanya adalah kabit. Jadi hati organ tubuh ya. Kalau kita mengadakan apa namanya? <clears throat> penelitian maka hati itu kalau organ tubuh namanya adalah kabid. Sedangkan kolbu itu malah jantung. Jadi kolbu itu malah jantung. Adapun kolbu di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk organ tubuh itu segumpal daging, nah, cuman bentuknya seperti apa, letaknya di mana, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan letaknya berada di dalam dada. Walakin ta'amal qulubul lati fis sudur. Allah menyebut hati itu letaknya berada di dada. Ada sebagian ulama mengatakan di kepala. Kepala entah bagian mana. Pokoknya ini sesuatu yang abstrak, yang misterius, yang tidak bisa dilihat secara langsung tapi punya pengaruh sangat besar. Luar biasa. Hatinya baik, semuanya baik. Hatinya rusak, semuanya rusak. Jadi hati itu adalah Al-Malik Raja. Dialah yang memerintahkan dan semuanya tunduk kepada raja itu. Kemudian juga hati itu akan ditanya oleh Allah karena semua pemimpin ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu semua adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Karena itu setelah kita melihat betapa dahsyatnya hati Maka berarti kita perlu punya perhatian khusus kepada hati Perhatian khusus kepada hati Kita menjadikan hati kita benar Kita menjadikan hati kita lurus Bahkan ini adalah Aula ma'tamada alihis salikun Hati ini adalah suatu perkara yang paling penting untuk ditekuni oleh para penempuh jalan menuju Allah. Jadi para penempuh jalan menuju Allah itu fokusnya ke hati. Fokusnya memperbaiki hati. Nah sekarang kembali kepada kita. Kita termasuk as-salikun ilallah atau tidak. Kalau kita termasuk as-salikun ilallah, para penempuh jalan menuju Allah, maka berarti kita harus fokus kepada hati. Kita fokus kepada hati, kita perhatikan mana penyakit-penyakit hati saya. Kemudian juga bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati itu. Hati itu atau setan masuk ke dalam hati kita mempunyai pintu-pintu. Dan kita tidak akan bisa selamat dari setan itu kecuali kita mengetahui pintu-pintu masuk itu. Kita pelajari lewat mana saja masuknya, e, kemudian pintu-pintu masuk itu kita tutup. Dan inilah pelajaran kita, kajian kita di dalam materi tazkiyatun nufus. as ilallah, an-nasikun, penempuh jalan menuju Allah mereka selalu fokus kepada hati, membersihkan hati. Jadi kita berupaya ya, sekali lagi kembali kepada kita. Kita fokusnya kepada Allah atau tidak? Karena selama hati masih kotor, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Kalau ingin sampai Allah, hatinya bersih dulu. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, apa yang terjadi? Hatinya dicuci dulu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menyuci hati Rasulullah Muhammad SAW. Semua kotoran dibuang. Karena apa? Karena beliau akan bertemu Allah. Bertemu Allah hati harus bersih. Selama hati kotor jangan pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hati itu karena bisa hidup bisa mati, maka hati terbagi menjadi tiga macam. Al-qalbus sahih atau dikenal dengan qalbun salim. Al-qalbul mayyit dan al-qalbul mariyab atau qalbun saqim. <clears throat> Ada tiga. Yang pertama-tama adalah al-qalbus sahih, hati yang sehat. Atau kalau bahasa Al-Qur'an disebut dengan qalbun salim. Bahasa Al-Qur'an qalbun salim. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kolbun salim ini di dalam Al-Quran cuma dua kali saja tidak lebih dari itu. <clears throat> Jadi Allah menyebut kolbun salim di Al-Quran cuma dua kali saja. <clears throat> Yang pertama-tama di dalam surat ash syuara ayat 88 89. ash syuara 88, 89. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari harta tidak bermanfaat, anak-anak tidak ada gunanya. Semuanya tidak ada artinya di depan Allah kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Kemudian yang kedua di dalam surat As-Saffat ayat 84. Surat As-Saffat ayat 84 ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Ibrahim yaitu idza jaa rabbahu biqalbin salim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan qalbun salim. Nah itu, cuma dua itu aja. Walbun salim disebutkan di dalam Al-Quran cuma dua saja. Ash-Shu'ara 8889, as saffat 84. Apa itu walbun salim? Yang mana seseorang tidak akan bisa selamat hari kiamat kecuali datang dengan qalbun salim. Intinya hati yang selamat. Kolbun salim itu hati yang selamat. Selamat salima min kulli syahwah wa min kulli syubhah. Atau salima wa syahwat. Kolbun salim itu hati yang selamat dari syubuhat dan syahwat. Hati yang selamat dari syubuhat. Selamat dari keragu-raguan. Jadi tidak ada ragu-ragu lagi. Imannya mantap. Tauhidnya mantap. Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya tidak ada ragu-ragu lagi. Yakin, benar-benar yakin. Selamat dari syubhat Kemudian selamat dari syahwat. Selamat dari syahwat hawa nafsu. Tidak menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbun salim adalah hati yang selamat dari syahwat. Syahwat itu hawa nafsu. Nafsu itu maunya menyimpang. Perintah Allah tidak dikerjakan. Larangan Allah malah dilanggar. Itulah pekerjaannya nafsu. Kalau kita ingin punya kolbun salim, selamat dari syahwat hawa nafsu ini. Yang mana syahwat hawa nafsu itu Nafsu itu tergantung kita Kita mau mengarahkan kemana Ibaratnya kita membawa kuda, kuda ini mau dibawa kemana? Ada di antara nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata-kata beliau yang amat sangat agung. Beliau mengatakan, "Nafsuka illam tushghilha bil haqq, shaghalatka bil batil." Nafsumu kalau kamu tidak menyibukkan nafsumu dengan yang hak, maka nafsumu akan menyibukkan kamu dengan yang batil. Jadi nafsu itu kembali kepada kita. Kalau kita sibukkan dengan yang baik-baik, yang positif, maka tidak punya kesempatan untuk yang negatif, yang jelek-jelek. Tapi kalau kita tidak menyibukkan dengan yang positif, yang baik-baik, yang hak, maka nafsu akan menyeret kita menuju kepada yang buruk-buruk, yang negatif, yang batil. Jadi kembali kepada kita, yang mengendalikan adalah kita. Nah inilah kitab ini nanti bahas itu. Bagaimana cara mengendalikan nafsu. Ya. Nanti kalau kita bicara nafsu, ada pembagian khusus nafsu menjadi tiga pada saatnya nanti. An-nafsul mutmainna, an-nafsul lawama, an-nafsul ammara, bisu' Nanti aja pada saatnya. Kita masih fokus di hati dulu. Kemudian juga selamat dari syubuhat. Tidak ada ragu-ragu. Tidak ada ragu-ragu itu. Dia benar-benar yakin, hakul yakin kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ragu-ragu lagi. Ini dari Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada ragu-ragu. Yakin ini dari Allah. Saya percaya 100%. Ini juga dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih. Saya percaya 100%, enggak ada ragu-ragu lagi. Tidak ada istilah studi kritis. Studi kritis terhadap Al-Qur'an. Mohon maaf kalau ada orang studi kritis terhadap Al-Qur'an maka orang ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Berarti sudah tidak normal lagi. Al-Quran kitab Allah, kitab suci, kok disitu kritis lagi. Jadi tidak ada ragu-ragu, tunduk, diterima semuanya, sami'na wa ata'na, faham alhamdulillah. Kalau belum faham, tetap yakin ini dari Allah. Hanya saya saya belum mampu menangkap pesan moral dari Allah ini. Saya belum mampu memahami. Tapi saya yakin ini dari Allah. Saya percaya. Terus belajar. Sehingga Kolbun salim ini karena selamat dari syubuhat. dia benar-benar tunduk tunduk beribadah kepada Allah. Tidak mau menjadi budaknya siapapun, hanya mau jadi budaknya Allah. al muslimin, ikhwan wa akhawatillah rahimakumullah. Setiap manusia hidup ini pasti menjadi budak. Tidak ada pilihan. Setiap manusia hidup pasti menjadi budak, tidak ada pilihan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, ayatnya kita semuanya sudah hafal, yaitu wa ma khalaqtul sinna wal insa illa liya'budun dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Jadi kita ini budaknya Allah. Kita ini adalah abdullah, ibadullah, amatullah, imaullah. Kita ini budaknya Allah. Budaknya Allah. Tunduk patuh kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau jadi budaknya Allah, maka kita masuk ke dalam perbudakan yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Al-Qasidah An-Nuniyah yang dikenal dengan Al-Kafiyah al syafiyah yang berisi 5000 bait lebih ya bait-bait syair yang semua hurufnya diakhiri dengan nun yang berisi tentang berbagai macam ajaran Islam, di antaranya beliau mengatakan harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wa bulu birqin nafsi wasyaitani. Mereka lari tidak mau menjadi budak yang mereka diciptakan untuk menjadi budak itu. Budaknya siapa? Allah. Diciptakan jadi budak Allah, enggak mau, dia lari, menghindar akhirnya masuk ke dalam perangkap perbudakan yang lainnya, yaitu menjadi budaknya hawa nafsu, budaknya setan, budaknya dunia. Nah, tinggal pilih sekarang. Kita mau jadi budaknya siapa? Kalau kita menjadi budaknya Allah, tunduk kepada Allah, bahagia dunia akhirat. Allah ciptakan kita untuk itu. Kalau tidak mau jadi budaknya Allah, maka silahkan pilih menjadi budaknya setan, budaknya hawa nafsu, budaknya dunia sengsara, dunia akhirat, rugi dunia akhirat. Jadi orang hidup pasti jadi budak, tinggal pilih mau jadi budaknya apa. Tentu kita semua milih menjadi budaknya Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah sehingga kita bahagia dan sukses dunia akhirat. Qalbun salim, hati yang selamat itu selamat daripada berhukum kepada selain hukum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Murni dalam ibadah kepada Allah, tujuannya Allah, cintanya kepada Allah, tawakalnya pasrah kepada Allah, kembali kepada Allah, khusyuk, berharap kepada Allah, semua amalnya ikhlas hanya karena Allah saja. Ikhlas mengabdi kepada Allah. Kalau dia cinta kepada siapapun atau kepada apapun, cintanya cinta karena Allah. Kalau dia benci, maka bencinya pun karena Allah. Kalau dia memberi, memberinya pun karena Allah. Kalau dia tidak memberi, tidak memberinya pun karena Allah. Subhanallah. Allah, Allah, Allah dan Allah. Dia benar-benar tunduk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mau mendahulukan siapapun di depan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu didahulukan Allah dan Rasul dulu. Kalau gampangnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an adalah Allah, As-Sunnah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah merupakan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengedepankan siapapun di hadapan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah Taala, kalau Rasulullah SAW itu paling depan. Ucapan siapapun harus di belakang itu. Ucapan siapapun ditimbang dengan firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW cocok sesuai diterima. Tidak cocok, tidak sesuai ditolak. Jangan mendahului siapapun Jangan mendahulukan siapapun di depan Allah dan di depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aktivitasnya fokus kepada Allah. Inilah qalbun salim. Luar biasa hebat. Mudah-mudahan kita semuanya mempunyai hati yang masuk kategori qalbun salim. Dan ini dikenal sebagai hati yang hayyun, mukhbitun Layinun wa'in Ini adalah hati yang hidup Hati yang selalu kembali kepada Allah Hati yang lembut Hati yang sadar Inilah kolbun salim Yang kedua Wal'iyadu billah al kolbul mayyit Hati yang mati Ini kebalikan 100% dari yang pertama tadi Na'udzubillah Hati yang mati. Hati yang mati ini hatinya orang kafir ya. Gak mungkin orang beriman punya hati yang mati seperti ini. <clears throat> yang mana hati yang mati ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat nomor 7, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati mereka. Siapa mereka? Innalladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, dikunci mati hatinya. Kenapa dikunci mati? Karena mereka yang mengunci. Mereka mengunci hatinya, akhirnya oleh Allah diberikan, dikunci aja. Jadi bermula dari kita dulu, kita milih yang mana, pilihan kita oleh Allah diberi. Al-jaza min jinsil amal balasan sama dengan perbuatan falamma zaghu azaghallahu qulubahum tatkala mereka telah menyimpang diajak lurus tidak mau mereka milih nyimpang oleh Allah diberikan penyimpangan itu disimpangkan kemudian juga Allah berfirman tentang hati yang mati ini di dalam surat al-mutaffifin ya ayat 14 kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ron, hatinya sudah ron, hatinya sudah mati, sudah berkarat, karaten hatinya. Nanti ada hadisnya ya, bahwa satu dosa kita lakukan maka tertitik satu titik hitam. Nanti ada hadisnya itu. Qalbul mayyit, hati yang mati. Wa ma adrakum al-qalbul mayyit. Hati yang mati inilah ya'rifu rabbahu, tidak kenal dengan Robnya, Tidak kenal dengan Robnya, Tidak mau beribadah kepada Allah. Tidak mau mengerjakan perintah Allah. Tidak mau kepada apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhoi Allah. Tidak mau. Dia hanya mengikuti syahwat hawa nafsunya saja. Mengikuti apa yang lezat-lezat saja menurut syahwat hawa nafsunya. Dia tidak peduli walaupun itu mendatangkan murka Allah, walaupun mendatangkan marahnya Allah, dia tidak peduli. Yang penting syahwat hawa nafsu puas dapat. Yang penting dapat, yang penting menang mendapatkan apa yang diinginkan syahwat hawa nafsunya. Enggak peduli. Allah mau ridha, Allah mau benci, Allah mau murka, enggak peduli. Subhanallah. Ini adalah budaknya hawa nafsu. Ini bukan menyembah Allah, ini benar-benar menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah di Al-Qur'an mengulang tentang orang yang ikuti hawa nafsu, mereka dituduh sebagai orang yang menjadikan nafsunya sebagai tuhan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43, kemudian juga di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, Allah berfirman, "Ara'aita man ilahahu hawahu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya <clears throat> karena itu ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita kan diperintahkan menghancurkan patung berhala kasrul asnam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menghancurkan patung, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. <clears throat> nah, kita jangan lupa di dalam diri kita ini ada patungnya, ada berhalanya. Sebelum kita sibuk menghancurkan berhala yang ada di luar kita, maka kita perlu fokus sibuk menghancurkan berhala yang ada di dalam diri kita. Apa itu berhalanya? Yaitu hawa nafsu. Masing-masing kita dalam diri ada berhalanya, berhalanya adalah hawa nafsunya. Mari kita lawan berhala ini kita hancurkan nafsu kita. Yang mana di antara nasihat indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ini diriwayatkan kepada beliau secara masyhur yaitu beliau mengatakan midanukum al-awwal anfusukum Fa in intasartum 'alayha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khazaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz fajribu ma'hal kifaha awwalan. Medan pertama yang harus kamu hadapi adalah nafsumu sendiri. Kalau kamu menang melawan nafsumu, yang lainnya kamu lebih menang. Kalau kamu kalah melawan nafsumu, yang lainnya lebih kalah. Maka coba kamu perang dulu, kamu tundukkan nafsumu. Ini penting. Mengikuti hawa nafsu. Sehingga dia kalau cinta, cintanya karena ukurannya hawa nafsu, kepentingan dan yang lainnya. Kalau benci, benci pun yang dijadikan ukuran adalah hawa nafsunya. Sesuai dengan selera hawa nafsunya. Kalau memberi ukurannya adalah selera hawa nafsunya. Kalau tidak memberi juga sesuai dengan selera hawa nafsunya. Benar-benar hawa nafsu telah mendominasi dirinya. Hawa nafsu lebih dicintai daripada ridhonya Allah, daripada cintanya Allah. Allahu Akbar. Hawa nafsu telah menjadi imamnya. Imamnya adalah hawa nafsu. Pemimpinnya adalah hawa nafsu. Subhanallah. Karena orang kalau sudah kena hawa nafsu itu mabuk dan mabuknya nggak bisa sadar. Kapan sadarnya? Kalau mati baru sadar. Hawa nafsu. Hawa nafsu kalau kita perinci banyak ya. Nanti ujung-ujungnya ya kembali kepada dunia karena faktor kedudukan, jabatan, karena faktor ya kelompok, golongan, karena faktor materi, duniawi dan yang lainnya. Intinya adalah bukan Allah lagi yang selain Allah, nafsu. Benar-benar rugi orang yang punya nafsu seperti ini. Yang dipikirkan hanya materi duniawi saja. Yang ada di pikirannya, di hatinya Pokoknya benar-benar materi duniawi saja Terbatas ke dunia saja Cari jabatan, cari kedudukan, cari nama Dan yang lain-lainnya <clears throat> Dia benar-benar menginginkan Al-ajilah Menginginkan yang segera Dunia kan sudah nyata Akhirat kan belum pasti Seperti itu ini kembali kepada masih ragu-ragu. Dunia kan sudah pasti, akhirat kan belum pasti. Saya cari yang pasti aja. Subhanallah. Kalau orang beriman tidak ada istilah dunia pasti, akhirat nggak pasti. Justru akhirat yang pasti, dunia yang malah nggak pasti. Dunia diibaratkan seperti gunung salju yang terkena sinar matahari yang meleleh, meleleh, meleleh, meleleh, akhirnya habis fata morgana. Akhirat ibarat batu permata. Itu kalau orang punya kolbun salim. Akhirat itu yakin, dunia ini malah belum pasti, nggak jelas. <clears throat> Orang yang punya hati yang mati ini dia diseru, dia diajak, ayo kembali kepada Allah. Ayo mengikuti jalan yang benar. Ayo fokus kepada akhirat. Dia menolak. Yang dia ikuti adalah syaitan. Dia lebih suka mengikuti syaitan. Ukurannya adalah dunia. Cintanya karena dunia. Bencinya karena dunia. Semua ukurannya adalah dunia. Hawa nafsu telah membuatnya tuli dan buta. Yang dia lihat cuman apa yang diinginkan nafsunya saja. Yang dia dengar cuman apa yang diinginkan nafsunya saja. Al-hawa yusimmuhu wa yu'mihi. Hawa nafsu telah membuatnya tuli dan buta. Nah ini bahaya. Kumpul orang yang punya hati seperti ini akan menjadikan kita terkena racunnya. Nanti ada pembahasan khusus masalah teman. Berteman dengan orang punya hati seperti ini, berteman, bersahabat, maka kita akan terkena racunnya. Ini adalah hati yang mati, ini adalah hati yang ya bisun mayyit, hati yang kering dan benar-benar mati. Kemudian yang ketiga, al qolbul marid, hati yang sakit. Atau kalau kita pakai istilah yang mirip dengan kolbun salim, Diistilahkan saja kolbun sakim. Ada kolbun salim, ada kolbun sakim. Sakim itu sakit. Hati yang sakit. <clears throat> yang mana hati yang sakit ini oleh Allah difirmankan di dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, disembuhkan tidak mau, mereka milih sakit, akhirnya oleh Allah ditambah sakitnya. Ini kalau kita bicara ayat Al-Baqarah ini pembicaraannya fokus kepada orang-orang munafik. Jadi fokusnya ini adalah kepada orang-orang munafik ya, pembicaraannya di surat Al-Baqarah tersebut. Jadi mereka itu e, hatinya sakit, ragu-ragu, bimbang. Kemudian juga di dalam berislam pun lebih cenderung kepada melihat prospeknya. Ya, prospeknya yang bagus mana ini. Jadi lihat prospek dulu. Ukur-ukurannya bukan hak atau batil. Yang ukurannya adalah prospeknya. Yang menguntungkan dia yang mana. Kemudian juga ada hati yang sakit bukan karena sakit kemunafikan, tapi sakitnya karena faktor hawa nafsu lagi. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat nomor 30 dia dua fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Maka akan berkeinginan orang-orang yang di hatinya ada penyakitnya. Ini penyakit syahwat, penyakit hawa nafsu. Ini hati yang sakit. Sebelum kita lanjutkan, kalau kita berbicara tentang orang-orang munafik. Ini benar-benar pembicaraan yang amat sangat dahsyat. Kalau kita melihat ucapan-ucapan para salafus soleh dulu tentang orang-orang munafik, kita akan sangat takut sekali. Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala mengatakan, "Adraktu salatin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Masing-masing mereka takut kalau-kalau di dalam diri mereka ada kemunafikan. Subhanallah, sahabat Nabi. Jadi orang itu semakin bersih hatinya, semakin takut masuk dalam kategori orang munafik. Karena masih belum menjalankan Islam yang sebenar-benarnya. Kadang masih pilih-pilih dulu, dipilih mana yang enak, mana yang tidak enak. yuk bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Mengimani sebagian dan kufur kepada yang sebagian lagi. Kemudian juga sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat istimewa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun kepada beliau nama-nama orang munafik, beliau memberitahu sahabat Hudzaifah. Disebutkan nama-namanya ini ini ini ini. Lalu sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu amat sangat takut Sahabat Umar Ibnu Khattab, siapa yang nggak kenal? Sahabat Umar datang kepada Hudzaifah. Asammani, "Hai hey Hudzaifah, namaku masuk apa enggak?" Namaku masuk apa enggak? Namaku masuk apa tidak? Kata Hudzaifah, lah namamu tidak masuk." Tapi saya tidak mau menyebutkan yang lainnya. Jadi takut sekali, takut sekali. Ya mudah-mudahan aja kita tidak termasuk orang-orang yang yang masuk dalam kategori munafik ini. Kita termasuk orang-orang yang beriman yang mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ikhlas mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang sakit di sini adalah hati yang masih ada kehidupan di dalamnya. Ada kehidupan. Tapi juga ada penyakitnya. Sehingga hati ini masih angin-anginan. Kadang ikut yang ini, kadang ikut yang itu. Masih bimbang, masih setengah-setengah. Di dalamnya ada cinta Allah. Di dalamnya ada iman kepada Allah. Di dalamnya ada ikhlas. Di dalamnya ada tawakal. Ini yang menjadikan hati itu hidup. Tapi juga di dalamnya itu ada cinta kepada syahwat hawa nafsu. Masih ada di dalamnya cinta kepada materi duniawi. Masih mementingkan nafsunya materi duniawi itu. Masih berupaya untuk menggapainya, mendapatkannya. Di dalamnya masih ada sifat-sifat buruk. Ada sifat hasad, iri dengki. Ada sifat kibir, sombong. Ada sifat ujub, bangga diri ini yang menyebabkan hati ini binasa, hati ini rusak, hati ini sakit. Sehingga orang yang punya kolbun sakim atau hati yang sakit ini, dia itu bimbang. Tergantung kepada siapa yang mengajaknya. Kadang ikut yang ini, kadang ikut yang itu. Biasanya diajak menuju Allah, diajak menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajak menuju akhirat, kadang mau. Kadang tidak mau juga. Ketika hidup dikuasai, didominasi oleh materi, duniawi dan hawa nafsu. Nah ini masih insya Allah masih bisa diobati. Dan ini adalah hati yang merit, hati yang sakit. Kadang dia selamat, kadang dia mementingkan materi duniawi yang menyebabkannya tidak selamat. Kemudian setelah itu ma'asyarul muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sebenarnya ada lagi pembahasan tanda-tanda hati yang sakit dan tanda-tanda hati yang sehat. Tapi waktunya sepertinya terbatas. Kalau kita potong di tengah jalan sayang nanti ya. Insyaallah besok aja ada pembahasan tanda hati yang sakit, kemudian tanda hati yang sehat, kemudian setelah itu ada empat racun hati Kemudian setelah itu ada solusi mengobati penyakit-penyakit hati. Ya, inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya hati terbagi menjadi tiga. Yang pertama-tama qalbun salim, hati yang selamat, yang selamat dari syahwat dan selamat dari syubhat. Selamat dari syahwat, syahwat hawa nafsu. Dia benar-benar tunduk kepada Allah, hawa nafsu telah dikalahkannya. Tunduk patuh kepada Allah. Selamat juga dari syubhat, tidak ada ragu-ragu. Dia mantap, dia belajar, dia benar-benar ilmunya itu mumpuni, tidak ada bimbang lagi, tidak ada ragu lagi. Yang kedua adalah al-qalbu al-mayyit, hati yang mati, naudzubillah, benar-benar hati yang sudah tidak bisa diobati lagi karena telah mati. Kalau mau ngobati pun sulit, ya. Karena memang mereka nggak mau diobati. Kalau Allah berfirman di surat Al-Baqarah 6 dan 7, ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adabun azim. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kamu beri peringatan atau tidak sama saja. Sama saja, nggak beriman. Kenapa? Karena hatinya oleh Allah sudah dikunci mati. Demikian pula telinganya dan di matanya ada penutupnya. Ini bukan berarti Allah dolim loh ya. Allah memberikan pilihannya karena memang dia menutup hatinya. Kafir, kafir itu apa sih? Kafir itu artinya menutup, menutupi. Sehingga sampulnya buku dinamakan sebagai kafir. Itu dari bahasa Arab, tutupnya buku. Jadi orang kafir memang menutup dirinya, menutup otaknya, menutup hatinya, menutup telinganya, menutup matanya. Itulah yang dipilih. Kamu milih itu diberikan ditutup betulan oleh Allah. Karena dia menutup dan ditutup oleh Allah, nasihat enggak ada gunanya. Kita beri nasihat, ya kita malah diledek, dilecehkan. Wah, model-model aja. Si cilik macam-macam, si ijo, ya dan macam-macam lah. Intinya dia menolak, menolak masukan itu. Nauzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita. Wallahu alam. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tafadhol silakan. <coughs> Pertanyaannya ditulis saja di kertas. Ikhwan akhwat juga boleh menanyakan satu dua pertanyaan atau kalau cukup waktunya boleh lebih. Bagaimana bila menyembuhkan dan menata hati yang sudah sangat parah sakitnya Ustadz bila doa sudah diberikan namun mengapa hati tersebut masih belum mau sembuh? Adakah cara khusus atau doa khusus untuk menyembuhkan hati yang sakit ini? ataukah dengan cara ruqyah. Tapi kita tidak boleh meminta ruqyah, mohon bimbingannya. Iya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang sungguh-sungguh oleh Allah diberikan petunjuk. Menjadda wajad. Orang yang bersungguh-sungguh dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Menjadda wajad man sabara dhafir. Orang yang sabar menang. man sara 'ala darbi wasal. Orang yang menempuh jalan dia akan sampai ke tujuan. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Ada kemauan, ada jalan. Jadi kalau mau mengobati hati seperti apapun tergantung kesungguhan kita. Pertama-tama kita buka diri dulu, siap untuk diobati. Nah, kemudian para ulama menganjurkan punya guru, punya guru, punya syekh Punya guru, yang guru ini memang fokusnya adalah kepada pembahasan masalah hati. Guru itu kenal dengan muridnya loh. Guru itu faham, oh murid saya ini wataknya begini, begini, begini. Guru itu tahu. Ya, sama dengan dokter. Dokter kalau sudah pengalaman itu faham dengan pasiennya. Oh pasien ini gini, gini, gini. Lihat matanya aja sudah tahu. Iya, itu bukan bukan ramal meramal. Ini adalah ilmu dari Allah. Ini adalah ilmu dari Allah. Jadi perlu punya guru. Tentu guru yang baik, yang berilmu, yang bertakwa, ya. Konsultasi kepada gurunya, nurut kepada gurunya. Nanti gurunya berupa yang obati. Ibaratnya sama dengan pasien dengan dokter. Kalau pasiennya nurut ya sembuh, pasiennya tidak nurut ya tidak mungkin sembuh. Ini obat ini satu hari tiga kali, obatnya sekian macam. Kamu jangan makan ini, kamu boleh makan itu. Pasiennya nurut sembuh. Kalau pasien nggak nurut ya nggak sembuh. Ya percuma ke dokter kalau nggak nurut sama dokternya. Jadi perlu punya guru itu. Punya guru itu perlu. Guru itu ibaratnya kita mau naik ke lantai dua, ada tangganya, itu guru. Kalau nggak punya guru, kita mau naik ke lantai dua nggak ada tangga, mau loncat, gimana jatuh nanti. Jadi seperti itu, perlu punya guru. Jadi punya guru yang basirun bil ayub, guru yang faham aib-aib hati terutama. Nanti gurunya nasihati, konsultasi, dinasihati, seperti itu. Jadi perlu. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau dengan pertolongannya Allah. Hapus kamu tidak bisa. Bisa dengan pertolongan Allah. InsyaAllah, Allah, diiznillah, bisa. Ya, berupaya Kemudian juga Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih ya bahwasanya innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala syifaan. Tiadalah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Bisa diobati, tergantung kita mau apa enggak diobati. Seperti itu. Jadi kembali kepada kitanya, sungguh-sungguh ndak serius ndak tengah-tengah. Ya, nanti gurunya nasihati di antara obat hati yang paling hebat adalah Al-Qur'an. Itu obat hati yang paling hebat. Tilawatul Qur'an bitadabbur wat tafahum lima'anihi. Membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya, dengan memahaminya, merenungkannya. Ya, itu Al-Qur'an luar biasa. Al-Qur'an syifa' Al-Quran syifa. Allah menyebutkan tiga kali di Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah syifa obat Al-Quran itu. Obat penyakit jasmani, obat penyakit rohani, obat penyakit badan, obat penyakit batin, obat penyakit hati. Al-Quran. Kemudian juga di antara obatnya pula adalah ya puasa. Puasa ini mengosongkan perut juga obat. Tapi puasa yang benar. Kalau buka jangan nanti balas dendam. Jadi jangan nanti bukanya langsung balas dendam. Belum buka, kelihatan ini, beli ini. Kelihatan pokis, beli pokis. Kelihatan lumpur, beli lumpur. Kelihatan menjes, beli menjes. Kelihatan gorengan, beli gorengan. Kelihatan apalagi, semuanya dibeli. Menjelang buka ditaruh di depannya semuanya. Langsung der balas dendam. Ini bukan puasa namanya. Ini pindah waktu makan. Sarapannya sebelum subuh. Makan siangnya ba'dal maghrib makan malamnya ba'da terawih. Ya nanti kita nggak dapat fadilah puasa, kosong perut. Kosong perut ini pikiran jernih, pikiran jernih untuk berpikir dan berzikir. Jadi puasa ini ngurangi makan, ngurangi makan. Memang payah, badan payah, tapi jiwa, ruh menjadi bersih. Karena kalau kita nuruti badan, ruh kita, jiwa kita kotor. Badan kita capek, badan kita payah, ruh kita bersih. Ya itu mengosongi perut, kemudian juga berada di majelis-majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan orang-orang yang dicintai Allah, kemudian juga banyak berzikir, kemudian juga bangun malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, bermunajat, semua itu adalah mengobati hati. Nanti ada semuanya insya Allah. Tapi yang paling penting adalah harus punya guru, punya guru. Guru itu syaratnya dua, punya ilmu dan bertakwa kepada Allah. Punya ilmu, ilmunya mumpuni, ada ilmu dari Al-Qur'an, dari sunnah dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian ini pertanyaan berikutnya Tadi dikatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi budak Allah, bukan menjadi budak hawa nafsu, budak setan dan budak dunia tinggal pilih. Pertanyaan, Bagaimana menyikapi tentang ada yang mengatakan bahwa urusan dunia dengan urusan akhirat tidak harus seimbang, akhirat atau ibadah harus seimbang. Dunia akhirat seimbang itu adalah retorika. Dunia akhirat seimbang itu retorika. Kata-kata yang indah kata-kata yang manis, kata-kata yang menarik sekali, tapi prakteknya nonsen. Prakteknya tidak mungkin bisa. Baca kitab-kitab ulama Robaniun. Ulama Robaniun ya, bukan ulama Hobodonia. Ya. Kalau ulama Hobodonia ya memang semuanya arahnya ke dunia, dunia, dunia, dunia. 7D. 7D. Apa 7D itu? Duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit. Dunia akhirat gak bisa jalan bersama-sama. Gak bisa, nonsen. Kalau ada orang mengatakan bisa jalan sama-sama, itu retorika. Kata-kata yang indah manis sekali. Realitanya nonsen, gak mungkin bisa. Kalau kita lebih mementingkan dunia kita, akhirat kita kurang. Kalau kita lebih mementingkan akhirat kita, dunia kita kurang. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Inilah fakta, inilah realita, Inilah nyata. Karena dunia dan akhirat ibarat, ibarat madu. Dunia mengatakan, aku tidak mau di madu. Kamu milih aku atau milih akhirat saja. Kalau kau milih akhirat, lepaskan aku. Kalau kau milih aku, lepaskan akhirat dulu. Dunia akhirat jalan sama-sama, memang manis, memang indah. Waduh hebat ya, bagus. Memang bagus, ceramahnya bagus. Tapi realitanya nonsense prakteknya nggak mungkin. Nanti ada pembahasan juga di sini bahwa dunia dan akhirat nggak mungkin bisa berjalan sama-sama. Tergantung kita milih mana. Fokus ke akhirat, silahkan. Cari dunia boleh, kuasai dunia boleh. Yang penting dunia jangan membuat lalai. Lalai. Tapi realita yang ada, dunia selalu membuat lalai. Begitu kena dunia, berarti memasukkan penyakit ke dalam dirinya. Insya Allah nanti ada pembahasan masalah itu. Nanti ada pembahasan masalah itu ya cara khusus Ini yang terakhir pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan bila menang melawan hawa nafsunya Maka yang lainnya akan lebih menang Dan bila kalah Maka yang lainnya lebih kalah Maksudnya Sebelum kita mengalahkan musuh yang ada di luar Kita harus mengalahkan musuh yang ada di dalam Musuh yang ada di dalam diri kita saja Kita nggak bisa ngalahkan Kok mau ngalahkan musuh yang ada Di luar Maksudnya gitu Iya kan Karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Al-mujahidu Man nafsahu Fi ta'atillah Orang yang dikatakan mujahid Yang berjihad Yaitu yang berjihad Menundukkan nafsunya sehingga tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi begitu. Jadi kalau kita mau mengalahkan yang di luar, kalahkan dulu yang di dalam diri kita, nafsunya, tunduk kepada Allah. Fa amman tagha wa atharal hayatat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau sudah bisa nunduk ke nafsu, tunduk patuh kepada Allah, berada di dalam syurga. Syurga dunia, syurga alam kubur dan syurga di akhirat nanti. Inilah kajian kita, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini kepada para sahabatnya setiap selesai bermajlis sebelum berpisah sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmizi dengan sanad yang sahih doa sangat indah yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وسلم تسليما كثيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا waj'alhul waritha minna waj'al ta'rana 'ala man dhalamana wa nusirna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna ya Allah puja dan puji kami panjatkan kepadamu ya Allah ya Allah kami berada di rumah, di antara rumah-rumahmu. Kami baru saja mengadakan pengajian ya Allah Membahas ayat-ayatmu Sabda-sabda Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam Ya Allah Kami memanggilmu dengan membawa semua namamu yang maha indah Dan semua sifatmu yang maha tinggi Ya Allah kami dalam keadaan puasa ya Allah Bulan Ramadan Dan menjelang berbuka Rasul Rasulmu menghabarkan ini adalah waktu yang mustajab Ya Allah kami yakin engkau mendengar kami Engkau melihat kami Dan engkau mengabulkan doa-doa kami Ya Allah Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Ya Allah Berikanlah kepada kami bagian dari rasa takut kepadamu Yang dengan rasa takut itu ya Allah Bisa menghalangi kami daripada berbuat maksiat Ya Allah Berikanlah kepada kami bagian dari ketaatan kepadamu Yang dengan ketaatan itu ya Allah Engkau sampaikan kami ke dalam syurgamu Ya Allah Berikanlah kepada kami bagian dari keyakinan ya Allah Jadikan kami yakin sehingga semua musibah dunia yang menimpa kami terasa ringan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami dan semua anggota tubuh kami ya Allah. Jadikan semua itu bermanfaat untuk kami, untuk agama kami. Menjadikan kami semakin dekat kepadamu Berfungsi dengan baik Berfungsi untuk taat kepadamu Jadikan kami mampu menikmati semua itu Sampai akhir hayat kami Ya Allah Ya Allah Jadikanlah pembalasan kami Atas orang-orang yang mendolimi kami Ya Allah Kalau ada orang mendolimi kami Ya Allah Pembalasannya kami serahkan kepadamu Ya Allah Ya Allah Tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami kalau ada orang memusuhi kami ya Allah tolong kami bantu kami Ya Allah Jangan kau jadikan musibah-musibah kami Menimpa agama kami ya Allah Jangan sampai agama kami rusak ya Allah Jaga agama kami Jaga agama kami ya Allah Ya Allah Jangan kau jadikan dunia adalah cita-cita terbesar kami dan puncak ilmu kami. Jangan ya Allah, jangan ya Allah. Jadikan cita-cita besar kami adalah akhirat Ilmu kami adalah ilmu akhirat Ya Allah Jangan kau jadikan berkuasa atas kami Orang-orang yang tidak pernah menyayangi kami Ya Allah Berilah kami pemimpin yang menyayangi kami Ya Allah Rabbana dhalamna anfusana Wa illam taufillana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana innana amanna Faghfir dunubana wa qina اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأسرتنا وأقربائنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا على الإسلام والسنة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Bimbing kami ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah.